BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Hmm, kemana bocah itu? Kok ruang biliknya kosong? Daisy! Stioningsi! Ayah mencari siapa? Aku mencari Stioningsi. Kemana bocah itu? Lihat apa yang aku bawakan. Aku bawakan dia seuntai kalung yang sangat indah. Kurampas kalung ini dari seorang juragan kambing. Lihat, mana bocah itu? Apa dia sedang bermain-main di halaman belakang? Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Bagaimana, Ki? Hmm? Anakmu kok nasibnya seperti itu? Aku sama sekali tidak pernah mengira si Genduk Setio akan mengalami nasib seperti ini. Ya, tidak ada orang yang bisa meramal tentang nasib ini. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya Estija, Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. berguncang-guncang di atas punggung kudanya. Sejak subuh tadi, dia sudah meninggalkan rumah warga desa di mana semalam dia menginap. Sekarang dia berkuda menyusuri tepian sungai Blongkeng ke arah timur. Tampak dari jauh, lereng-lereng Gunung Merapi bagaikan dinding-dinding raksasa yang penuh diselimuti misteri. Tiba-tiba, Ledung melihat seekor kuda ditambatkan di bawah pohon di atas bukit kecil. Dia heran siapa orang yang ada di tempat itu. Apa yang dicarinya? Karena penasaran, Belendung diam-diam mengarahkan kudanya ke bukit kecil itu. Dari balik sebatang pohon besar, Belendung mengintip tampak seorang laki-laki duduk di atas sebongkah batu besar menghadap ke arah puncak Gunung Merapi yang mengepulkan asap tebal. Dia heran, dia tidak tahu siapa laki-laki itu dan apa keperluannya duduk di situ. Karena penasaran, Blendung akhirnya perlahan-lahan menghampirinya. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Blendung terkejut kok seperti Den Macan Miko? Wah, ada apa ini? Apa yang dilakukan Den Macan Miko di tempat seperti ini? Wah, jangan-jangan beliau kesurupan. Wah, pasti ada yang tidak beres. Belendung kembali melangkah. Kali ini dia sudah berdiri di samping Jatmiko. Sejak Miko diam membisu seperti seonggok batu, sementara wajahnya terus-menerus menatap ke pundan Gunung Merapi yang mengepulkan asap. Dan Mas, dan Mas Miko, eh, apa yang dilakukan Dan Mas di tempat ini? Melihat puncak Gunung Merapi. Uh, ada apa dengan puncak Gunung Merapi? Baru saja puncak itu meledak dengan hebat. Baru saja puncak itu menyemburkan lahar panas kemana-mana. Aku senang melihat tontonan ini. Aku pikir aku juga seperti itu. Ada puncak gunung merapi di dadaku. Ada kepundan dan cairan panas bergolak di dalam tubuhku. Dalam pembulu-pembulu darahku. Aku seperti gunung merapi. Ya, gunung merapi yang siap meledak-ledak menghancurkan segalanya. Aduh. Lemas, jangan ngomong seperti itu. Tempat ini gawat. Nanti omongan Den Mas Jatmiku dikabulkan Gusti Allah lah. Celaka semua. Sudah Den Mas, jangan duduk di tempat seperti ini. Ayo kita pergi. Katanya Den Mas Jatmiko sudah kangen sekali sama Yu Setioningsi. Hah? Setioningsi? Ah, eh, Kau sudah bisa menemukan Setioningsi? Uh, ah, belum, Den Mas. Ini saya masih berusaha menemukannya. Saya masih terus mencarinya. Tapi saya sekarang sudah mendapat petunjuk yang jelas. Barangkali sekarang saya segera tahu di mana Yuningsi berada. Hmm, begitu ya? Ah, iya, begitu Den Mas. Oh, jadi belum pasti. Wah, dan Mas Jatmiko ini bagaimana? Ya kita harus berusaha saja. Nanti kalau sudah ketemu, baru pasti namanya. Hmm, ya sudah. Kalau begitu aku duduk-duduk di sini saja. Aku senang sekali melihat puncak Gunung Merapi itu dari sini. Ya, indah sekali. Indah tapi mengerikan. Seperti kobaran api dalam dadaku. Sudah deh, Mas. Lebih baik kita segera pergi. Ah, tidak, Belendung. Aku di sini saja. Ah, apa yang Den Mas Jatmiko lakukan di sini? Merenung. Merenungnya apa? Kan semuanya sudah jelas. Sekarang kita tinggal mencari Yu Setioningsi dan saya yakin sebentar lagi kita akan menemukannya. Den ada apa Den Mas? Ah, Aku sedih sekali, Bendung. Aku sendiri tidak mengira punya nasib seperti ini. Kamu tahu hubunganku dengan diajengku rum sudah hampir berantakan. Dan sekarang aku kehilangan Setio Ningsi. Aku kehilangan mutiara dalam hidupku. Rasa-rasanya aku tidak sanggup lagi melanjutkan hidupku, Bendung. Wah, jangan berkata seperti itu, Denmas. Tidak baik. Nanti kuat loh. Masa sudah dianugerahi hidup yang indah, jadi priayi, punya masa depan gemilang, kok masih belum terima juga? Ya, memang belum. Barangkali sebenarnya jiwaku lemah. Aku hebat hanya tampilan saja. Tampilan sebagai anak seorang temunggung sebagai keluarga priayi. Tapi sebenarnya jiwaku lemah sekali Aku gampang tersinggung. Aku gampang sekali putus asa. Dan sekarang ini, aku dalam keadaan yang sangat gawat, Blendung. Tolong aku. Tolong aku, Blendung. Bagaimana aku bisa keluar dari kerutan ini? Aku benar-benar sedang ruwet. Pikiranku ruwet. Hatiku buta. Sudah, Den Mas. Sabar. Orang sabar dikasihi Gusti Allah. Sudahlah, Masa hanya soal kecil seperti itu saja sudah mau menyerah? Kalah sama Belendung kalau begitu. Iya, Belendung ini punya apa? Derajat tidak punya, kekayaan tidak punya, pangkat apalagi. Tapi saya bisa menatap masa depan dengan tegak, dengan kepala tegak. Baiklah, Belendung. Aku akan belajar bercermin kepadamu Bagus sekali apa yang baru saja kamu katakan. Ya, terima kasih Bendung. Nah, uh, sekarang ayo kita cari Setioningsi. Hanya dialah harapanku satu-satunya. Ya, Setioningsi. Sementara itu, Saung Rono baru saja tiba dari kota Raja Mataram. Dia segera mengikat kudanya di bagian belakang pondok. Setelah itu, dia melompat ke halaman dan naik ke ruangan pendopo. Ning? Ningsi? Ningsi? si? Ningsi? si? lihat apa yang kubawakan ini. Bagus kan? Ningsi? Hmm, kemana bocah itu? Kok ruang biliknya kosong? Ningsi! Ning si? Ayah mencari siapa? Aku mencari Ning si. Kemana bocah itu? Lihat apa yang aku bawakan. Aku bawakan dia seuntai kalung yang sangat indah. Kurampas kalung ini dari seorang curagan kambing. Lihat, mana bocah itu? Apa dia sedang bermain-main di halaman belakang? Atau barangkali dia sedang pergi ke sungai? Tidak, Ayah. Yuningsi sudah pergi. Pergi? Hmm? Pergi kemana? Ah katanya Yuningsi tidak betah tinggal di sini. Nah, sekarang dia pulang ke Jatisari, pulang ke rumah orang tuanya. Apa katamu? Ah, Setio Ningsih pulang ke Jatisari. Iya. Kok kamu diam saja? Uh, aku sudah berusaha mencegahnya, Ayah. Tapi dia katanya benar-benar sudah tidak betah lagi tinggal di sini. Jadi saya mau bagaimana lagi, Ayah? Saya terpaksa melepasnya. Aduh, seluruh. Kamu ini bagaimana? Disuruh menjaga satu orang saja tidak becus. Kalau dia tiba-tiba pulang ke Jatisari, nanti Kakang Sabung Joyo marah bagaimana? Hmm? Aku nanti bisa dituduh seorang saudara yang tidak bertanggung jawab. Hmm? Setioning sih itu kan dititipkan ke sini. Sengaja dititipkan di sini. Dan Kakang Sawung Joyo percaya penuh padaku bahwa aku pasti bisa menjaganya. Hmm. Tapi sekarang tiba-tiba dia pulang. Kalau dia sampai di Jatisari, kalau di jalan dia mengalami sesuatu yang buruk, ketemu sama orang-orang jahat, dirampok atau diperkosa orang. Bagaimana? Hmm? Kamu mau bertanggung jawab, ha? Ya, bukan begitu, Ayah. Saya kan hanya merasa kasihan saja. Dia tidak kerasan di sini. Dan dia sudah berulang kali mengeluh di depan saya. Tapi dia tidak berani ngomong langsung kepada Ayah. Jadi, sekarang begini akibatnya. Uh, lalu, apa sebaiknya saya susul dia, Ayah? Tidak usah. Biar saja kalau dia mau pulang. Nanti kalau Pak De Sawung Joyo marah, bagaimana ya? Nanti kalau Kakang Sabung Joyo marah, aku yang akan menghadapinya. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi dasar, anaknya tidak bisa diatur. Mau dititipkan kemana lagi dia? Mau dititipkan kemana saja susah. Anaknya yang bandel, tidak bisa diatur. Keras kepala. Ningsi dan Sri Gondang masih dalam perjalanan tak tentu arah. Mereka tersesat beberapa kali, dan dua orang gadis remaja itu sepertinya sudah sangat putus asa. Sekarang mereka istirahat di bawah pohon. Sementara Nun jauh di sana, tampak puncak gunung Merapi terus-menerus mengepulkan asap tebal dan guguran awan panas meluncur turun, pecah dan terbang, menghancurkan apa saja yang dilewatinya, menghanguskan pohon-pohon dan membakar habis rimbunan belukar. Hmm, bagaimana yuk? Aku capek sekali. Kita sudah sampai di mana ini? Entahlah Sri. Aku tidak tahu sekarang kita ada di mana. Aku bingung. Ah, Beberapa kali kita tersesat jalan. Sepertinya sulit sekali menemukan jalan pulang ke Jatisari. Terus bagaimana? Kita tidak bisa terus-menerus berjalan tanpa tujuan yang pasti, yuk. Hmm. Nanti kita bisa semakin jauh tersesat. Sementara, lihat, puncak gunung itu terus-menerus mengumpulkan asap. Belum lama dia meledak. Terus bagaimana kalau nanti tiba-tiba Gunung Merapi meletus kembali, berulang kali meletus dengan hebat dan menyemburkan awan panas serta lahar bernyala-nyala? Aduh yuk, aku takut sekali. Ayo kita jalan lagi. Kita cari tempat berlindungan yang baik. Jangan di sini. Ah, sebentar Sri. Hmm? Kita istirahat sebentar saja. Aduh, nafasku hampir putus dan aku lemah sekali. Aduh, sejak pagi tadi kita belum makan apa-apa. Kita hanya minum seteguk air sumur dari warga desa yang kita lewati. Aduh, Sri, aku aku minta maaf ya. Akhirnya aku membuatmu susah. Seharusnya kamu tidak ikut. Seharusnya aku menjalani semua ini sendirian. Karena beban ini memang bebanku, Sri. Uh, mengapa kamu harus terlibat? Sudah Yu, aku tidak apa-apa kok. Aku senang bisa membantu Yu Ningsih. Hanya sekarang ini aku takut sekali. Kalau saja ada orang yang bisa memberikan petunjuk jalan, pasti suasananya akan lain. Pasti harapan-harapan baru akan muncul. Hmm. Baiklah Sri, ayo kita jalan lagi. Tapi pelan-pelan ya. Aku tidak bisa berjalan cepat. Wah, tenagaku ini loh sudah hampir habis. Sini sini, saya gandeng tanganmu. Pegang di sini yuk. Ah, iya, iya. Ayo kita jalan. Hati-hati. Mudah-mudahan saja kita ketemu orang yang bisa memberikan pertolongan ya Yung. Iya Sri. Ah, mudah-mudahan saja Gusti Allah masih melindungi kita semua ya. Desa Jatisari Sepilengang, Kilurah duduk di serambi depan, ditemani istrinya. Dari jauh, mereka dapat melihat lahar panas meluncur turun dari lereng-lereng Merapi. Kilurah tampak murung, demikian pula Nyilurah. Mereka sedih karena memikirkan nasib putri tunggalnya yang terpaksa tinggal di tempat lain. Ah, bagaimana, Ki? Anakmu kok nasibnya seperti itu? Ah, aku sama sekali tidak pernah mengira si genduk Setio Ningsih akan mengalami nasib seperti ini. Ya, tidak ada orang yang bisa meramal tentang nasibnya. Ah, sudahlah. Si Genduk sudah aman di rumah saung Rono. Dia dilindungi di sana, dia dijaga. Iya, tapi bukankah anak buah Sawung Rono itu banyak? Dan semuanya laki-laki bertampang sangar. <sighs> Nanti kalau mereka bermaksud tidak senonoh pada anak kita bagaimana, Ki? Tidak akan ada yang berani menyentuh anakmu, Nyi. Tidak berani. Hmm. Anakmu di sana sudah dianggap seperti anak Sawung Rono sendiri. Bahkan Joko Sumurup itu ikut menjaganya, sudahlah. Kita serahkan saja semuanya kepada Gusti Allah, ya. Semua Gusti Allah yang ngatur, kita manusia hanya menjalaninya saja. Ah, iya. Ah, semua ini gara-gara Den Mas Jatmiko ya, Ki. Kalau saja si gendut Setioningsi tidak ketemu dengan Den Mas Jatmiko, pasti peristiwa ini tidak akan terjadi. Mm -mm, betul. Dan kita akan hidup tenang biasa-biasa saja, seperti orang desa pada umumnya. Kita tidak akan mengalami kemelut seperti ini kan, Ki? Ya, memang ini semua sudah menjadi garis hidup kita, nih Kita punya anak cantik, dan kecantikannya itu juga budi pekertinya yang baik telah menarik minat seorang putra bangsawan. Tapi ini bukan menjadi keberuntungan kita rupanya justru menjadi kemalangan, menjadi bencana. Hmm, iya, mudah-mudahan saja si genduk si betah tinggal di sana, Ki. Iya. Dan dia bisa pulang lagi ke Jatisari kalau suasananya sudah aman nanti. Iya, mudah-mudahan saja begitu, Nyi kita berdoa saja. Iya. Kita tidak boleh mengeluh dan menyalahkan siapa-siapa. Iya, betul, Ki. Kita harus tetap tegar. Tetap tegar dan berusaha. Iya. Apa? Ada apa, Ki? Tiba-tiba Kilurah melangkah ke halaman. Nyilurah menyusul. Mereka berdua berdiri di tengah-tengah halaman sambil menatap ke pundak Gunung Merapi yang mengepulkan asap tebal. Mendadak suasana terasa panas, lengang dan panas. Kemudian disusul suara bumi bergetar. Rupanya yang Merapi mau batuk-batuk lagi nih. Awas, hati-hati. ya, iya. Benar nih. Yang Merapi batuk-batuk. Yang Merapi murka nih. Allah wakbar. Allah wakbar. Saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, seri ke-36, didukung oleh para pemain Nanang sebagai Jatmiko, Rifki sebagai Belendung, Mogan sebagai Joko Sumuru, Bambang Jeger sebagai Saung Ronong, Ajeng sebagai Setio Ningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Elsa Surya sebagai Kilura, Iponero sebagai Nyilurah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Kilurah Jatisari dan istrinya setelah ternyata Gunung Merapi kembali meletus dengan hebat? Dan apa yang akan dialami Setioningsi dan Sri Gondang di tengah perjalanan? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.